Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Sirati Rasul, pasal-pasal tentang sirah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir Allah taala. Masih dalam bahasan perang Uhud. Telah disebutkan oleh beliau kejadian perang Uhud, Nabi SAW terluka dan ini terjadi di tahun yang ketiga di bulan Syawal. Berikutnya boleh mengatakan kalau Allah Ta'ala setelah disebutkan bahwa terbunuh di kalangan para sahabat nahwu asab'in 70 orang dari para sahabat meninggal radhiyallahu Terbunuh di situ Hamzah yang dibunuh oleh Wahsy. Walaupun kemudian Wahsy ini masuk Islam. Ya. Qatalahu Wahsy yang membunuh Hamzah paman Nabi adalah Wahsy. Maula Bani Naufal budaknya Bani Naufal. Wa Kemudian dia dimerdekakan dengan sebab berhasil membunuh. Ya. sebutkan bahwa Hindun kemudian karena dia waktu itu dendam pada Hamzah yang membunuh orang tuanya, demikian juga saudara-saudaranya. Akhirnya dia mencari Hamzah telah terbunuh dan dibelah perutnya. Diambil hatinya dimakan tapi tidak mampu. Waqat aslama ba'da dhalik kemudian masuk Islam Wahsy ini wa kana hadu qatlati Musailamah Al-Kadzab. Dan di antara yang berhasil dibunuh oleh Wahsy setelah dia masuk Islam adalah Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah. Yang mengaku sebagai nabi. La'anahullah. Allah melaknatnya. Semoga Allah melaknatnya. Wa Abdullah bin Jash yakni yang yang meninggal juga dari perang Uhud ini yang meninggal dari sahabat adalah Abdullah bin Jahsy, halifu Bani Umayyah, ya pendukung sukunya Bani Umayyah. Wa Mus'ab bin Umair demikian juga Mus'ab bin Umair radhiyallahu seorang sahabat yang hijrah dari Mekah asal punya harta kemudian terbunuh di perang Uhud tidak meninggalkan apa-apa kalau ditutup kakinya kelihatan kepalanya ya kalau ditutup kepalanya kelihatan kakinya akhirnya ditutupi dengan apa dengan ya, ini rumput-rumputan atau semisal itu wa Utsman bin Utsman demikian juga Utsman bin Utsman wa huwa bin Utsman al-Makhzumi Sumya bin Syammas ya. Syammas bin Utsman. Diberi nama Syammas dari kalimat syamsun ini matahari li husni wajihi karena wajahnya bagus wa ulai arba'ah minal muhajirin empat orang ini adalah orang muhajirin tadi Mus'ab bin Umair juga demikian juga Hamzah wal baqun dan yang lainnya berarti berapa 60 6 60 ya 66 wal baqun minal ansor 66 dari orang-orang ansor menunjukkan perjuangan orang-orang ansor ya demikian gigih menghadapi orang-orang kafir membela Nabi SAW sampai mereka terbunuh 66. Muajirin 4 menunjukkan orang yang benar-benar waladina tabaudar wal iman mempersiapkan rumah-rumah mereka dan keimanan. Tempat-tempat mereka mereka siapkan untuk Nabi. Terbunuh 66. Muajirin 4 benar-benar membela Nabi SAW dengan harta demikian juga jiwa mereka. <clears throat> Wal bagun minal ansar radhiyallahu anhum ajmain. Radhiyallahu anhum jami'uhum jami'ahum. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. pada fanahum fi dimaihim wa qulumihim Maka mereka dikuburkan di darah-darah mereka dan luka-luka mereka, tidak dimandikan. Walam yusalli alaihim yauma idin, tidak disolatkan mereka ini pada hari itu, semua yang dikuburkan. Semoga bahwa mereka dikuburkan di situ, di situ juga. Ya, dekat situ juga. Wafaro yaumaidin minal muslimin, ada yang lari pada hari itu dari kaum muslimin, jama'atun minal a'yan. Sekelompok dari orang-orang, minhum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa qad subhanahu alal afi anhum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah mengampuni mereka yang lari itu, diampuni. Faqala azza wa jalla Allah Subhanahu wa taala mengatakan Innaladina tawal innaladina tawalu mingkum yaumal taqom yaumal taqom jam'an mas tazalahu syaitanu bi ba'di ma kasabu. Walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang lari, berpaling mingkum di antara kalian yaumal taqal jam'an pada hari bertemunya dua kelompok, yaitu orang musyrik dan orang-orang mukmin. mas tazalahu syaitan sesungguhnya yang menggelincirkan mereka itu adalah syaitan bi dima kasabu dengan sebagian apa yang mereka lakukan sendiri. Walakat afaullah anhum jelas di sini Allah SWT menyebutkan dan Allah sungguh telah mengampuni mereka. Inna Allah halim. Sungguhnya Allah adalah Dat yang maha mengampuni dan maha bijaksana. Demikian. Jadi Allah telah memaafkan Utsman bin Affan dan anhu. Wa qutila yawma idzin minal musyrikin isnani wa isrun dan terbunuh pada hari itu dari orang musyrik 22. Ya demikianlah kehidupan Sampai Abu Sufyan merasa bangga ketika dia ditanya oleh Herakles waktu itu ya tentang peperangan di antara kalian wal harbu bainana sijal dan peperangan di antara kami silih berganti. Walaupun akhirnya adalah untuk kaum ini kemenangan. Ya demikian hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyam nudawla bainan nas wa liya'lamallahu alladziina shadaqu wa liyattakhidha minkum syuhada. Dan demikianlah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia, kadang di atas, kadang di bawah. Ibrah yang banyak sekali. Coba kalau menang terus, ya. ya demikianlah. Untuk kami mengetahui siapa yang jujur di antara kalian dan untuk kami mengambil siapa di antara mereka yang mati syahid. Keutamaan mati syahid. Maka terbunuh dari orang musyrik ya 22. Waktu itu memang akhirnya Abu Sufyan merasa bangga dengan kejadian ini. Walaupun sebagian ulama menyebutkan kemenangan untuk kaum mukminin juga di perang Uhud itu kemenangan juga untuk kaum mukminin. Asal untuk kaum mukminin kan telah lewat. Kemudian mereka ya ini meninggalkan ya ini gunung Uhud, kemudian balik Khalid bin Walid kan demikian, menyerang kaum muslimin. Tapi disebutkan kemudian di akhir perang itu kaum muslimin mengajar orang-orang musyrik mereka sudah pergi. Wa qad dzakara hadil waq'ah. Allah SWT menyebutkan kejadian ini di surat Ali Imran. Di surat Ali Imran. Haithu yakul. Yang mana Allah SWT mengatakan. Ya, surat Ali Imran banyak di situ pembicaraan tentang perang ini. Wa id godauta min ahlika tubawil mu'minin. Dan ketika engkau berbagi berbagi-bagi dari keluargamu mempersiapkan ul mu'minin, ya mempersiapkan orang beriman untuk mereka berangkat. Maka idalil kital, yakni tempat untuk berperang, yakni keadaan untuk siap berperang. Wallahu samin alim. Allah adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, di sini selesai beliau eh, Imam Ibnu Katsir menyebutkan kejadian perang Uhud yang panjang beberapa pertemuan kita membacanya. <clears throat> Adapun Ibnu Qayyim rahimahullah dan Ibnu Qayyim termasuk dari teman dari Ibnu Katsir. Sama-sama keduanya berguru di hadapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berapa banyak Ibnu Katsir menyebutkan baik di Ikhtisar Ikhtisarul Hadis ya tentang Ibnu Taimiyah, demikian juga di tafsir Ibnu Katsir beliau juga menyebutkan ya berkata guru kami ya Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim juga bahkan lama 18 tahun belajar di hadapan Ibnu Taimiyah, bahkan di penjara. Disebutkan oleh beliau di jilid yang ketiga di sini di pasal di pasal suatu Uhud. Ini pasal perang Uhud. Beliau menyebutkan banyak tambahan di sini. <clears throat> Wa qutila Mus'ab bin Umair. Terbunuh di situ Mus'ab bin Umair. Baina yadaih di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada fa'aliwa ila Ali bin Abi Thalib. Yani membawa bendera Mus'ab bin Umair ya kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga disebutkan <clears throat> Wa abla yawma idin, maka pada hari itu bersungguh-sungguh berperang di waktu itu perang Uhud Abu Dujana al Ansori, Namanya adalah Simak bin Khirasyah. Ya demikian. <clears throat> demikian juga Tulhah bin Ubaidillah. Kemudian wa Asadu, Asadullah yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian juga Ali bin Abi Thalib, demikian juga Anas bin Nadir Demikian juga Sa'ad bin Rabi. Kemudian disebutkan tentang Anas bin Nadir waktu itu sebutkan dalam ya Sahih Bukhari <clears throat> Waktu itu Anas bin Nadir beliau mengatakan, "Ma tantar ma tantadiruna?" Apa yang kalian tunggu? Faqalu, sebagian mengatakan kutila Rasulullah, Rasul terbunuh. Kemudian berkata Anas bin Nadir, "Apa yang kalian lakukan setelah beliau meninggal?" Kamu berdiri berdirilah, famutu matilah. Alama mata Ali sebagaimana mereka meninggal. Kemudian dia pun menghadapi musuh. Ya, kemudian dia mengatakan pada saat bin Mu'ad, Ya saat wa saat, aku sungguhnya mendapatkan bau surga di belakang Uhud. Di Uhud. Maka telah hatta kutil. Kemudian dia pun meninggal. Dia berperang sampai ter terbunuh. Maka dapat di situ 70 dorobah. Ya, 70 ini pukulan, luka. Kemudian juga disebutkan yang meninggal adalah sebutkan sanadnya adalah sahih. Syekh Albani belum sahihkan. Wasyadda Handalah al gosil. Maka waktu itu handullah al Ghusil menghadapi musuh. Yang di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktu itu berperang yang menghalangi dia, Handullah ini. al Ghusil. kenapa dijuluki dengan al Ghusil yang dimandikan? Dan bukan kisah ini adalah sahih. Handullah bin Abi Amir. Dia menghadapi Abi Sufyan, ala Abi Sufyan sebelum masuk Islam Abu Sufyan. Falamma tamakana minhu ketika dia mampu untuk yakni untuk mencelakakan Abu Sufyan, Ternyata apa? Hamala ala handolah Syaddad bin Aswad fakotalahu. Maka Syaddad bin Aswad ini membunuh Handolah ini. Handolah bin Abi Amir radhiallahu anhu. Wakana junuban dia dalam badan junub. Ini di perang Uhud ini. Fa'inahu sami'a soihah. Kenapa dia bisa junub? Sungguhnya dia mendengar teriakan. Teriakan untuk perang. Bahwa ala imra'atihi. Dan dia waktu itu masih bersama dengan istrinya. Ya, bersama dengan istrinya. Ya, ini di dalam tempat tidur kan demikian. Fakoma min fauri maka dia segera berdiri ketika mendengar panggilan perang ilal jihad untuk jihad. Ini menunjukkan bahwa waktu itu para sahabat perangnya di dekat negeri Madinah. Dekat Madinah. Mungkin yang pernah uh, ini di Madinah kan di situ ada gunung, gunung Uhud. Maka waktu itu handullah ini beliau segera ketika waktu bersama dengan istrinya di di rumahnya di kamarnya mendengar teriakan itu dia segera berdiri. Min fauri segera ilal jihad menuju jihad. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu maka Rasulullah SAW beliau mengabari para sahabatnya, Anal malaikah tugasiluh. semuanya malaikat memandikan dia. Thumma kemudian berkata Nabi, Salu ahlahu, tanya keluarganya, kenapa dia dimandikan malaikat? Masya anahu, apa keadaan dia? Fasalu imra'atahu. Maka mereka para sahabat bertanya kepada para bertanya kepada istrinya. Fa'ahbarathum al khobar. Maka kemudian istrinya pun mengabari kabarnya. Itu, ya ini bahwa dia waktu itu sedang di ya ini sedang melakukan hubungan dan sebagainya. Kemudian belum sempat mandi junub, kan demikian. Maka para malaikat pun memandikan beliau radhiyallahu anhu. Wajal fuqaha hada hujah, maka sebagian maka para ahli fikih mengambil darinya dalil hujah anna syahid idza qutila junuban sungguhnya orang yang mati syahid kalau dia terbunuh dalam badan junub yugosal untuk kemudian dimandikan iktidaan bil malaikah mencontoh para malaikat nanti itu Ya sampai, sampai Nabi bertanya, "Kenapa dia dimandikan oleh para malaikat?" Ternyata ditanya istrinya tadi. Kemudian juga disebutkan <clears throat> Wakana Amr bin Sabit sebutkan juga ya. Ada juga seorang sahabat tapi dibicara sanatnya bahwa dia baru masuk Islam. Kemudian terburu. Kemudian disebutkan walam yusolli lillahi salatan qat. Belum pernah dia ini sholat sedikit pun. Dia masuk Islam di situ, kemudian terbunuh. Belum pernah sholat sedikit pun. Hmm. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu yakni Ibnu Qayyim rahimahullah menambahkan apa yang tadi di Al-Fusul disebutkan bahwa waktu itu Abu Sufyan dia mengatakan pada perang Badar wal harbu sijal ya setelah kejadian perang Badar ini peperangan waktu itu sijal Fa ajabahu Umar maka Umar itu kemudian mengatakan, ya, la tidak sama. Qatlana fil jannah. Orang yang terbunuh di antara kalian, eh, orang yang terbunuh di antara kami di dalam surga. Wa qatlakum fin nar. Sedangkan yang terbunuh di antara kalian di dalam neraka. Walaupun saya nanti dibicarakan oleh para ulama. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ya di sini ada beberapa tambahan beliau mengatakan Bima stamalat alaihi hadil ghazah min al-ahkam wal fiqh. Apa yang dikandungi dalam peperangan ini beberapa hukum. Demikian juga fikih. Min hadi antaranya yang diambil hukum dari kejadian perang Badar. Anal jihad sesungguhnya jihad itu yalzimu bi syuruq fihi. Sesungguhnya jihad itu wajib ketika dia memulai sampai dia itu memakai baju perang demikian juga yang lainnya wa tahabalil khuruj dan siap-siap untuk kemudian keluar laisa lahu ayyarji tidak boleh untuk kembali kalau sudah berangkat tidak boleh kembali oleh karena itu waktu itu ya dari kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disebutkan kemudian Allah memberikan maaf kepada beliau. Ini menunjukkan apa? Bahwa itu adalah salah. Kalau sudah berangkat kemudian mundur tidak boleh. Kalau sudah berangkat, sudah memakai baju perang dan sebagainya, sudah ingin untuk keluar, maka laisalahu ayyarji, tidak boleh untuk dia kembali. Kemudian juga di antaranya la yajib alal muslimin tidak wajib bagi kaum muslimin apabila musuh mendatangi mereka ya tidak boleh, tidak mesti ya, tidak wajib untuk kemudian al khuruj ilaih keluar dari negerinya menghadapi di tengah jalan tidak. Bal yajuz lahum zimu diarum boleh untuk kemudian menunggu di kampungnya sebagaimana disebutkan di dalam perang Uhud. Ya Nabi tidak keluar jauh kemudian menghadapi mereka tengah jalan tidak ya di perang Uhud di situ. Ya tidak boleh untuk kemudian e, ketika ada musuh datang kemudian dihadapi tengah jalan boleh menunggu di di negerinya. Demikian juga disebutkan <clears throat> Ala yu'dan liman la yutikul kita Tidak boleh mengizinkan orang yang tidak mampu untuk berperang. Minasibian dari anak-anak yang belum balik. Sebagaimana sebutkan Abdul bin Umar minta izin kepada Nabi. Begitu perang Uhud tapi Nabi tidak mengizinkan. Karena masih 14 tahun. Kemudian ketika di perang Khandaq, ya perang Ahzab Nabi mengizinkan 15 tahun. Kemudian juga di antara jawab Zulqaswi bin Isa, boleh berperang bersama dengan perempuan wal isti'anatu bihinna fil jihad Demikian juga minta tolong pada mereka membawa perbekalan dan sebagainya ketika jihad. Tentu saja ketika aman fitnah. Wa minha di antaranya jawazul ingimas fil adu, boleh masuk ke dalam tengah-tengah musuh. Ya masuk menerobos musuh, boleh. Ya bukan ini bunuh diri bukan, lain. Bunuh diri itu mesti mati kan demikian. Kalau ini ada kemungkinan hidup walaupun 1% 2% boleh. Ya, boleh masuk ke dalam musuh. ingimas ini masuk di dalam musuh kama in gamasa in gamasa Anas bin Nadir sebagaimana Anas bin Nadir dan yang lainnya masuk ke dalam tengah musuh Khalid bin Walid dan sebagainya ya demikian Salah ini masih banyak tapi kita cukupkan sampai di sini wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu